perjalanan ke Blitar guys mangan sih guys diisi wetenge guys Wah, jumpa lagi dengan kita. Obong. Rongeu telung biji mas. Iya. Lah black bleke romas, mas? black bleke mek rongeu. <laughs> berarti termasuk rugi <laughs> rugi mas entah mas curah jur lo ikut gratis apa mas tulisan mas eh? gratis sih sini short, di short, di short dulu mas lah kasir iya apa iya, larangan ini mas ini cerutu larangan mas makin nih mas level biru mau Iwalaler. Ono kewane, Mas. Aku apa lanjut nih? Mangan geprek level seket, guys. Lomboke tak kresek. Ngas. mangan apa mas? mas, kacang mas dodo mas tak onceki mas ya, ya, eh. ya oke okay. kacangnya tak buah, kita parah loh hancur kasih temangan mas manis batu ayo terbentan keuntune hancur sisa ledek Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk saudaraku Blitar yang sudah masuk. Halo, Dendi gimana? Dan yang masih berada di luar pagar, monggo jangan langsung memasuki kawasan itu berjumpa kita iya. berdengaria di radio Blitar subscribe channel ini. Terima kasih untuk Dewan Indonesia dari dari Madura dari Pasuruan dan juga luar Kota Blitar. Kami haturkan bersama. Loh gede dah, kurang atau tidak? Saya ini. Saya ini katon mas. Ya. Katon. Ya, <laughs> Iku arek-arek. Lah, iki Mas Rawon andale prapatan nih pandaan. Jo langganan kali toli sepi mas antri mas lu mas lu waduh antri ya Eh, wak rempeyek ya, Mas. Mas sama ini wak ya, Mas. lu wak apa ya? lu wak ulo. Ulo. Aku kan anu